هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini untuk kita mendengarkan nasihat dan juga taujihat dari Fadilatul Syekh Abu Hudzaifah Abdul Ghani Al-Umari Al-Yamani hafizahullahu taala dan beliau telah membuka untuk dalam kesempatan kali ini dari tausiah ataupun bimbingan yang akan beliau sampaikan dalam kesempatan dalam kesempatan malam ini dengan khutbatul hajah dan beliau telah menyampaikannya dengan sempurna. Falyatafaddal Syekh. تكلم الشيخ عبد الله بن أحمد الإرياني في يوم أمس حول كلمة التوحيد لا إله إلا الله telah berbicara dan menjelaskan dengan gamblang pada pertemuan yang kemarin Fadilatul Syekh Abdullah Al-Iryani tentang fadlu tauhid la ilaha illallah هذه الكلمة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو الناس اليها ويدعو العرب ويدعو العجم ويدعو العالمين كلهم الى هذه الكلمه لا اله الا الله. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rasulnya yang mulia untuk menyeru seluruh manusia baik Arabnya ataupun ajamnya untuk mereka memahami dan juga mengamalkan kalimat la ilaha illallah dan yang demikian menunjukkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah إنك لتعجب كل العجب كل العجب عندما ترى دعاة وترى خطباء وترى وعاظ وللأسف لا يفهمون كلمة لا إله إلا الله sekarang janganlah engkau heran dan terkagum-kagum dengan permasalahan yang terjadi di kalangan para khutbah yaitu para khatib-khatib yang menyampaikan ilmu di mimbar-mimbar Jum'ah ataupun para dai-dai yang menyeru manusia kepada kalimat Islam tetapi mereka tidak mengetahui kalimat la ilaha illallah بل ربما تجده يشرك بالله ويقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله وكفار قريش كانوا أحسن منه حالا في حال أنهم عرفوا معناها وما قالوها فلقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إليها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر قريش كلمة لو قلتموها تملكون بها العرب والعجم قالوا ما هي قال قولوا لا اله الا الله قالوا لو كان هنالك كلمة غيرها لقلناها أما هذه فلا Dan sekarang kita jumpai permasalahan yang terjadi dari kalangan kaum muslimin yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan keadaan orang Arab pada zaman dahulu. Yang waktu itu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, orang Arab, untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tetapi mereka tidak mau, karena mereka mengetahui maknanya. Kemudian mereka mengatakan, Wahai Nabi, jikalau engkau memerintahkan kepada kami untuk mengucapkan kalimat selain la ilallah, niscaya kami akan mengucapkannya. ولهذا أيها الإخوة كلمة لا إله إلا الله ينبغي أن يدرسها الإنسان كثيرا وأن يتمعن فيها كثيرا حتى يعرفها على حقيقتها وحتى يعبد الله وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Mengetahui betapa pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah maka kita tidak ada cara kecuali kita harus mempelajari kalimat la ilallah sehingga tatkala kita mempelajari kalimat la ilallah sehingga kita memahami maknanya dan konsekuensinya sehingga tatkala kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فلا إله إلا الله بعض الناس يظن أنه يكفي أن يقول كلمة لا إله إلا الله ويكفي هذا وهذا كلام ليس بصحيح فلا إله إلا الله تستلزم أمور وراءها Dan sebagian manusia memahami bahwasanya tatkala mereka telah masuk Islam, cukup mengucapkan kalimat la ilallah dan ini selesai urusan. Padahal dalam perkara yang terkandung pada kalimat tauhid la ilallah ada hal-hal yang harus dia ketahui dan dia praktekkan sebagai konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. ولهذا ذكر البخاري تعليقا عن وهب بن منبه أنه سئل قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة فقال وهب بن منبه عليه رحمة الله قال بلى ولكن ليس مفتاح أي لا يوجد مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك wa illa lam yuftah lak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kisahnya Ka'ab bin Munabih. Wahab bin Munabih. Tatkala seseorang bertanya kepada beliau, "Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci untuk membuka surga? Maka dijawab oleh Wahab bin Munabih. betul. Memang yang namanya kunci surga adalah kalimat la ilallah. Tetapi tatkala seseorang ingin membuka surga tanpa mengetahui makna daripada kalimat la ilallah dengan betul dan benar, maka sesungguhnya tatkala seseorang ingin membuka pintu, maka kunci yang akan dia gunakan untuk membuka pintu tersebut harus adanya gigi-gigi. ويروى عن الحسن بن علي عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قيل له إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال الحسن رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله فأدى فرضها وحقها دخل الجنة Dan diriwayatkan juga oleh Imam Hasan bin Ali bahwasanya manusia menyatakan mengqala la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka, maka akan masuk surga. Maka diriwayatkan dari Hasan bin Ali bahwasanya tatkala seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dengan ini dia akan bisa masuk surga. Tentunya tatkala dia menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah dan juga fardu-fardunya. مما تقدم يتبين أن الإنسان إذا أراد أو قال هذه الكلمة إذا قال هذه الكلمة فلا بد أن يعلم أن وراءها شروط وأن وراءها توابع لا بد أن يأتي بها dan telah kita bahas pada pembahasan yang telah lewat bahwasanya tatkala seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah diketahui di sana ada syarat-syaratnya dan juga ada perkara-perkara yang harus diikutkan tatkala dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari konsekuensi kalimat tersebut. ولهذا وضع العلماء شروطا للا إله إلا الله لا بد أن تعمل بها إذا لم تعمل بها فلست بمسلم وأنت مشرك والعياذ بالله Demikian pula seperti yang dilakukan oleh para ulama. Mereka menetapkan syarat-syarat dari kalimat la ilallah. Yaitu harus diamalkan. Kalimat la ilallah. Walaupun misalnya kalian mengucapkan kalimat la ilallah. Tetapi kalian tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilallah. Maka engkau tidak bisa dikatakan sebagai orang muslim. Bahkan dikatakan sebagai orang yang musyrik. فوضعوا لذلك شروطا ثمانية شروط ثمانية للا إله إلا الله جمعها الحافظ الحكمي عليه رحمة الله في بيتين شعريين وزاد بعضهم بيتا ثالثا للشرط الثامن فقال في هذين البيتين العلم واليقين والقبول العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه وجمعها بعضهم واصل لا لا لا أنت معي أيوه Demikianlah para ulama meletakkan delapan syarat di dalam syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana yang dinukilkan dari dua bait syair oleh seorang ulama ahli tauhid, masmu ya Syekh. Al-Hafidh Al-Hakami. Al-Hafidh Al-Hakami. Wa huwa yaqul an syuruti tauhid al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inkiyadu fadri ma aqulu wasidku wal mahabbatu wal ikhlasu wal mahabba wal mahabbatu waffaqaka Allah lima ahabbah waffaqaka Allah lima ahabbah di sini Syekh Al-Hakami menerangkan tentang syarat kalimat la ilaha illallah yang delapan dengan baik syairnya yang pertama adalah al-ilm yaitu harus adanya ilm yang kedua adalah al-yakin harus adanya keyakinan sedangkan yang ketiga adalah al-qabul yaitu menerima sedangkan yang keempat adalah al ingkiat, sedangkan yang kelima adalah mengetahui dari apa yang aku katakan yaitu jujur di dalam mengucapkan kalimat lillah sidqu sama mana sidqu wal ikhlas wal ikhlas kemudian yang ketujuh adalah ikhlas sedangkan yang kedelapan adalah mahabbah yaitu cinta semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau taufik untuk mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. وجمع بعضهم في بيتين شعريين صغيرين في ثلاثة أبيات قال علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها زيد شرط ثامن وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها أي عبد وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها Demikian pula ada sebagian ulama meringkas tentang syurut kalimat tauhid la ilaha illallah dalam dua bait syair yang sederhana sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh. Yang pertama yaitu ilmun. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah sidquka ma' yaitu kejujuranmu di dalam mengucapkan kalimat la ilallah bersamaan dengan mahabbah. Ini yang keempat. Dan juga ingkiat dan juga kabul. Dan tambahkanlah syarat yang kedelapan yaitu kekufuranmu, keingkaranmu kepada selain daripada Allah yang dipertuhankan وهذه شروط الثمانية شروط يضعها أهل العلم ويقولون شروط لا إله إلا الله syarat yang delapan ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan yang diletakkan oleh para ulama disebut dengan syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. ربما يأتي شخص معاند ويقول ما هو الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط الثمانية Terkadang akan datang kepada kalian seorang yang tidak suka dan menentangi tentang permasalahan ini. ربما يسألك سائل في أي مكان ما هي ما شروط لا إله إلا الله Dan juga terkadang akan datang kepada kalian seorang yang penanya akan mengatakan kepada dirimu apa syarat kalimat la ilallah. ما هو الدليل عليها apakah dalilnya فأنت تجيبه الأدلة عليها موجودة في الكتاب والسنة فمثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة dan engkau jawab tatkala mereka menanyakan tentang syarat kalimat la ilallah contohnya dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qablih min qalbih jannah barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah yang ini murni tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan datang dari hatinya maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala إذا يوجد داخل هذا الحديث شرط من شروط لا إله إلا الله وهو الإخلاص من قال لا إله إلا الله خالصا إذا إذا قالها غير خالص فلا يعتبر مؤمن بها Maka dengan dalil ini kita pahami bahwasanya kita telah mendapatkan satu dalil yang di situ terdapat padanya syarat kalimat tauhid la ilallah yaitu ikhlas. Karena di sini dikatakan mangka, di sini dikatakan khalisan min qalbihi, harus ikhlas dari hatinya dan ini menunjukkan ini sebagai syarat tatkala seorang ingin meng- mengucapkan kalimat tauhid la ilallah syaratnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة Dan datang pula di sebuah riwayat yang menunjukkan ini dalil tentang syarat yang demikian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan jujur datang dari hatinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Idzan fi hadzal hadits syarat, aidan wa huwa mas'alat as أنه لا بد من شرط لا إله إلا الله أن تكون صادقا في قولها Maka kita bisa pahami bahwasanya di dalam dalil hadis ini menunjukkan adanya syarat pada kalimat la ilallah harus adanya kejujuran. Sebagaimana lafaz yang tadi kita baca. Sidqan min qalbihi. Harus jujur dari hatinya. Sehingga jujur di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini termasuk syarat dari kalimat la ilaha illallah tersebut. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إذا هنا شرط وهو أن تقول لا إله إلا الله وتكفر بما سوى هذه الكلمة dan di sana ada sebuah riwayat yang lainnya yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah pada lafaz hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan juga dia kufur terhadap sesembahan dari selain Allah ini menunjukkan bahwasanya tatkala dia mengucapkan kalimat la ilallah harus ada padanya syarat kufur kepada sesembahan dari selain Allah. إذا فمن قال هذه الكلمة ولم ينقد لها محبة وصدقا وقبولا وقبول فهو مشرك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى Maka sekarang tatkala manusia hanya sekedar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sementara dia di dalam mengucapkan nyata itu tadi tanpa adanya cinta tanpa adanya kejujuran tanpa adanya pengkufuran kepada sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala maka kalimat tauhid yang dia ucapkan tidak ada gunanya dan dia belum bisa masuk ke dalam golongannya kaum muslimin bahkan dia termasuk golongannya musyrikin. Yang demikian ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa dammuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah dan kemudian dia mengingkari dari sesembahan dari selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darahnya dan juga dirinya serta hartanya Sedangkan perkara-perkara yang terjadi selain daripada itu, hisabnya di sisi Allah. فهذا الذي يقولها بلسانه وينقضها بفعله هذا هو المشرك maka barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilallah hanya sekedar dari lisannya saja tetapi hatinya tanpa adanya keyakinan sebagaimana yang dijelaskan maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang muslim bahkan dia adalah seorang yang musyrik وهذا قول المنافقين قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لماذا؟ لأنهم يقولون ذلك بألسنتهم فنفى الله عنهم الإيمان حتى يعتقدوا ذلك بقلوبهم ويعملوا به dan Praktek-praktek yang demikian inilah yang, diprak, yang dikatakan sebagai prakteknya kaum munafikin. Karena mereka mengucapkan pada perkara yang mereka tidak mengimaninya. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tentang adanya keadaan yang demikian ini. Dari sebagian manusia yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan juga hari akhir ternyata mereka mengucapkan demikian yang demikian ini bukan dengan keyakinan dari hatinya, maka kata Allah, mereka bukanlah golongan orang-orang yang beriman. إذن هذه الكلمة لا بد أن يقولها الإنسان بلسانه وقلبه ولهذا قال الله عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد انهم لكاذبون لانهم قالوا هذا الكلام بالسنتهم ولم يقولوا هذا معتقدين به عاملين به maka inilah Dari apa yang kita jumpai dari agama kita. Tatkala seseorang ingin mengatakan satu perkara, itu harus muncul baik dari lisannya ataupun dari hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiqun" Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila datang kepada kalian orang-orang munafikin, mereka menyaksikan qalu idza munafiquna qalu nah, Tatkala orang munafikun menyatakan sesungguhnya kami bersaksikan bahwasanya engkau ada Rasulullah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bongkar isi hati dari orang munafikin ini karena dia mengucapkan tentang persaksian dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul tetapi hatinya tanpa imaninya dan Allah Subhanahu wa taala katakan Innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu sesungguhnya dia adalah dusta dari pernyataannya itu. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى فمن صرف لغير الله شيئا من العبادات Berkata Muhammad bin Najdi عبد الوهاب bin Abdul Wahab menyatakan barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari kalimat tauhid la ilallah faman sarafa li ghairillahi syai'an min al barang siapa dia memalingkan sedikit saja dari berbagai macam ibadah wa asyraka bihi ahadan min dan kemudian dia perlakukan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kafir walau nataqa biha alf marrah. Maka posisi hukuman bagi dia adalah sebagai orang kafir walaupun dia mengucapkan kalimat tauhid la ilallah seribu kali. Idzan al-mas'alah laysat sahla, al-mas'alah khatira jiddan. Falaysa kullu man yaqul la ilaha illallah muslim. Maka kalau kita jumpai pada perkara yang demikian ini permasalahannya tidak mudah bahkan tatkala seseorang ingin menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, mukmin yang diterima keislamannya dan ketakwaannya di, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana adanya perkara-perkara yang harus dia ketahui. ولهذا أيها الإخوة مبحث آخر في مسألة نواقض الإسلام ونواقض لا إله إلا الله يكون لها جلسة أخرى إن شاء الله مع إخواننا لكن الذي سنتحدث عنه هذه الليلة شروط شروط لا إله إلا الله هو شروط لا إله إلا الله dan kita anggap bahwasanya pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang nawaqid la ilallah itu pembatal-pembatal kalimat la ilallah Tetapi yang akan bahas adalah saudara kami, demikian dikatakan oleh Syekh. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. عندنا أول شرط من شروط لا إله إلا الله انتبهوا جيدا أبعدوا النعاس لما قلم يكتب بقلمه لأن هذه فوائد طيبة قد تنتفع بها في خطبة في محاضرة في كلمة في يوم الأيام تنتفع بها إن شاء الله Dan untuk kita membahas dalam kesempatan kali ini tentang syarat-syarat kalimat la ilallah, maka saya ingatkan kata Syekh agar menjauhi rasa kantuk dan mempersiapkan alat tulis untuk kalian catat dan insya Allah pembahasan yang demikian ini akan bermanfaat bagi kalian tatkala menyampaikan di dalam khutbah ataupun muhadarah ataupun pada perkara-perkara yang lainnya. أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل Syarat yang pertama untuk kita ketahui dari kalimat la ilallah yaitu ilmu. Kita mengilmui, mengetahui dan memahaminya dengan benar. Yang ini untuk menafikan atau meniadakan ataupun men menghilangkan kebodohan kita dari pengertian kalimat la ilaha illallah. Wal muradu bil ilmi huna al ilm bima'naha nafyan wa itsbatan. Dan yang kita masuk maksudkan di sini tentang masalah ilmu adalah ilmu an-nafyan wa itsbatan, yaitu ilmu tentang makna kalimat la ilallah berupa penetapan dan juga berupa peniadaan. Qala Allah Azza wa Jalla fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah laha ruknan asasiyan la budda minhuma wa huma an-nafi wal itsbat. Dan kita jumpai pada kalimat la ilallah sebagaimana yang Allah tadi katakan bahwasanya ketahuilah tentang la ilallah di sana ada dua rukun yang pokok dan fundamen yaitu penetapan dan juga peniadaan. ولهذا قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Di sini ada penguatnya lagi yaitu sebuah dalil yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kecuali kalau mereka mempersaksikannya dengan benar dan mereka mengetahui dari perkara yang dia saksikan dari kalimat la ilallah tersebut. Ay illa man syahida bila ilaha illallah wa hum ya'lamun ma'naha nafiyan wa itsbatan. Dan makna daripada mereka yang dikecualikan dari mempersaksikan kalimat tauhid dengan berilmu maksudnya berilmu dan memahami dan mengerti adalah memahami dan mengilmui dan mengerti tentang apa yang harus ditetapkan dengan kalimat la ilallah dan juga apa yang harus disingkirkan dari kalimat la ilaha illallah. ويعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Dan yang demikian ini menunjukkan bahwasannya tidak sama orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan dia berangkat dari pengetahuan, keyakinan dan juga pengertian tentang kalimat la ilallah dengan orang yang tidak mengetahui sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan tentang keesaannya bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali dia dan juga para malaikatnya juga mempersaksikan yang demikian itu dan juga orang-orang yang berilmu juga mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian ini menunjukkan adanya perbedaan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ilmu dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kebodohan. ولذلك هنالك فرق بين من علم ومن لم يعلم قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Sekarang kita yakini bahwasanya di sana ada perbedaan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? ومن علم حقيقة لا إله إلا الله فإنه يكون أكثر خشية لله قال الله عز وجل في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء Dan kita lihat buktinya. Tatkala seseorang mengetahui kalimat la ilaha illallah dengan ilmu, dengan pengertian, buktinya adalah dia lebih banyak rasa takutnya kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa may yakhshallaha min ibadihi al-ulama." إنما Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidaklah ataupun hanyalah orang yang memiliki rasa takut yang berdasarkan ilmu kecuali adalah orang-orang yang berilmu tentang agama ini. والله عز وجل يقول وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala Nyatakan. Dan demikianlah kami memberikan gambaran dan perumpamaan tentang permasalahan yang terjadi dari kehidupan manusia di dalam mengamalkan ilmu agama ini. Ada yang berjalan dengan pengetahuannya dan berapa banyak yang berjalan dengan kebodohannya dan tidaklah orang memperhatikan tentang adanya perumpamaan dan gambaran dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini kecuali hanya sedikit sekali. فإذا علمت بمعناها نفيا وإثباتا واعتقدت ذلك فهذا سبب من أسباب دخول الجنة روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة Dan di sini diketahui adanya perbedaan tentang orang-orang yang sama-sama mengucapkan kalimat la ilallah yang satu mengetahui maknanya dan pengertiannya sedangkan yang lainnya tidak mengetahui maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadisnya Utsman bin Affan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mamata Oh wa ya'lam wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mati dan dia menge- dalam keadaan mengetahui, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. هذا هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله على سبيل الإيجاز وننتقل إلى الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله Inilah pembahasan yang kita sampaikan pada syarat yang pertama yaitu harus dengan ilmu di dalam memahami kalimat la ilallah dan kita jelaskan dengan sederhana dan simpel tetapi yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya memberikan syarat tatkala seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus adanya pengetahuan dan pengertian tentang kalimat la ilaha illallah tersebut. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله هو اليقين المنافي للشك Sekarang kita masuk pada syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah yaitu al-yaqin. Syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah keyakinan. Dengan keyakinan ini tatkala seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini akan menafikan, akan menghilangkan dari adanya keraguan tatkala seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. ومعنى ذلك أن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة معتقدا بها جازما لا يدخله الظن ولا الشك Dan maknanya bahwasanya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan yakin dan akan terniadakan dengan keyakinan tersebut keraguan di dalam hatinya maknanya adalah dia itu yakin tidak ragu dan tidak bimbang terhadap perkara yang ditunjukkan dari konsekuensi tatkala dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah qala Allah azza wa jalla إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang siapakah sesungguhnya orang yang beriman itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innamal mu'minuna" bahwasanya yang dikatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Thumma lam yartabu. Kemudian penyataan dia tentang keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan tidak bimbang. فاشترط سبحانه وتعالى في صدق إيمانهم عدم الشك لأن الشك من صفات النفاق Maka kita jumpai tentang syarat yang kedua ini bahwasanya tatkala seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh adanya keraguan. Karena yang namanya keraguan, walaupun dia mengucapkannya, ini termasuk dari bagian sifat-sifat kemunafikan. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك تامل معي غير شاك فيهما الا دخل الجنه Dan di sini kita bisa buktikan dari sebuah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang permasalahan ini. Yaitu tatkala kita mengucapkan kalimat la ilallah, tidak boleh adanya keraguan di dalam hati kita. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam hadisnya Abu Hurairah barang siapa yang mempersaksikan Allah mempersaksikan Allah sebagai ilahnya dan aku sebagai rasulnya tetapi dia mengucapkannya ghairu syakin yang ini menjadi persyaratan tatkala seseorang mengucapkan kalimat keimanan kepada Allah dan rasulnya syaratnya adalah tanpa adanya keraguan. Idzan al-yaqin yu'tabaru syartan. Falau anna insan qala la ilaha illallah wa syakka fi thubutiha 3% fala yu'tabaru musliman. Kalau misalnya ya, maka dari ini kita bisa meyakini bahwasannya di antara syarat kalimat tauhid yaitu harus yakin maka tatkala seseorang mengucapkan kalimat la ilallah dengan keraguan maka ini ibaratnya dia beriman hanya tiga persen saja dan ini tidak bermanfaat dengan keimanannya. ننتقل إلى الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله Kita akan berpindah kepada syarat yang ketiga dari kalimat la ilallah. هذا الشرط هو القبول المنافي للرد Syarat yang ketiga yaitu kita menerima dengan konsekuensi daripada kalimat la ilallah yang ini untuk menghilangkan dan menolak dari penolakan kalimat la ilaha illallah. والمراد بالقبول القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وعمله Dan yang dimaksudkan dengan qabul di sini adalah seseorang menerima dari apa yang menjadi konsekuensi kalimat la ilallah baik dengan hatinya, dengan lisannya dan juga dengan amalannya. ورد ما سوى ذلك Dan juga menolak selain daripada itu. مما ينافي هذه الكلمة خلافا لمكذبي الرسل الذين أخبر الله عنهم بقوله dan ini untuk mengingkari dari apa yang terjadi dari orang-orang yang mendustakan para rasul. قال الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang adanya orang-orang yang memang tidak mau menerima konsekuensi daripada kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada setiap kampung seorang rasul yang memberi peringatan kepada mereka. Maka berkata orang-orang kaya di kalangan mereka, sesungguhnya kami menjumpai mbah-mbah kami, nenek moyang kami pada satu jalan, pada satu agama dan kami terhadap jejak mereka inilah yang kami akan ikuti.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 dan juga kami tidak membedakan membeda-bedakan para Rasul dan kami juga beriman dengan apa yang dibawa oleh para Rasul dan ini semuanya membuktikan bahwasanya mereka di dalam mengucapkan kalimat tauhid la ilallah dengan bentuk penerimaan dan juga dengan bentuk kejujuran dari konsekuensi tatkala mereka mengetahui konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم Demikian pula sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi seorang mukmin ataupun mukminah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan satu perkara kemudian dia ada pilihan dari perkara yang telah ditentukan oleh Allah dan telah ditentukan oleh Rasulnya. لأن الرد هذا الرد للحق وللا إله إلا الله صفة من صفات اليهود قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Dan menolak daripada al-haq ini termasuk daripada sifat-sifat yang ada pada Yahudi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang mengertinya mereka tentang kebenaran agama ini, tetapi mereka tidak mau menerimanya dan mereka menyembunyikan dari perkara yang mereka ketahui tentang kebenaran agama ini. Idzan yajib alaik ayuhal muslim an taqbala hadhihi al-kalimah wa ma dallat alaih wa an tabta'ida amma khalafa hadhihi al-kalimah. Maka dari itu tatkala kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, maka kita harus menerima apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat tauhid la ilallah dan juga kita menjauh dari perkara-perkara yang akan merusak dari kalimat tauhid la ilaha illallah. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله هو الانقياد المنافي للتمرد Kemudian kita lanjutkan Syarat yang keempat dari kalimat tauhid la ilallah yaitu al-inqiyat. Al-inqiyat maknanya adalah kita berusaha untuk terus-menerus mengamalkan kalimat la ilallah walaupun terkadang kita terjatuh pada kekurangan dan kesalahan ataupun dosa tetapi kita terus beramal dengan kalimat la ilallah dan yang demikian ini untuk menolak adanya penyakit ataupun keengganan kita di dalam mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Wal murad bil inqiyad huna al murad bil inqiyad huna al inqiyad lima dallat alayh min ikhlas al ibada lillah wa tark ibadati ma siwa. Ikhlas al ibadah lillah wa tark ibadati ma siwa. Dan yang dimaksudkan dengan inqiyad di sini adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tinggalkan dari segala macam bentuk peribadatan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Dan apa saja yang datang kepada kalian dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kembalilah kalian tatkala kalian terjatuh pada perbuatan dosa, kembalilah kalian bertobatlah kalian kepada Allah dan serahkanlah diri kalian kepada Allah. فإياك أن تتمرد على أوامر الله Dan jauhilah oleh kalian untuk berpernyakit, untuk malas-malasan dari kita mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه Demikian yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, tidaklah orang yang membenci dari milahnya Ibrahim yaitu tauhid illa man safiya nafsah tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang tidak tahu yang bodoh terhadap dirinya sendiri قال الله ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين dan sungguh-sungguh kami telah pilih Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di dunia. Dan sesungguhnya Nabiullah Ibrahim besok di akhirat termasuk daripada golongannya orang-orang yang saleh. Limadha wasala ila hadhihi darajah? Mengapa kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disifat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mulia ini? Lianna Ibrahim kathir al-inqiyad lillah. Karena Nabi Ibrahim demikian besarnya dan demikian kuatnya untuk terus-menerus mengamalkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan amalan inqiyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jal, id qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabiullah Ibrahim, Aslim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabiullah Ibrahim, menyerahlah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat dari prakteknya Nabiullah Ibrahim, tatkala diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, Aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyerahkan diri kepadamu sebagai Rabb dari seru sekalian alam. Wa min shiddati istislamih wa inqiyadihi lillah lam yaktafi Ibrahim bi an yuslim lillah bal wassa bidzalika auladahu min ba'dih. Bahkan yang lebih menunjukkan keutamaan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam ingkiatnya di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang ada pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan hanya pada dirinya tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala sifatkan pula di dalam keikhlasan, di dalam penerimaan tentang agama ini kepada anaknya yaitu Ismail. قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Demikian pula yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan bagi kalian agama. Dan janganlah kalian mati setelah kalian dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agama. Dengan agama tauhid. Kecuali kalian mati dalam keadaan menyerahkan diri kalian kepada Allah dengan mengamalkan tauhid. وتأمل يعقوب عليه السلام لشدة انقياده وعدم تمرده يتفقد انقياد أبنائه لهذه الكلمة ولعبادة الله في سكرات الموت فيقول الله Dan kita lihat betapa bukti yang sangat kuat dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub, dia demikian kuatnya di dalam mengamalkan kalimat tauhid la ilallah. Dan jauhnya Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam dari dia berenggan ataupun bermalas-malasan di dalam mengucapkan kalimat tauhid la ilallah dan ini terbukti tatkala dia dalam keadaan proses terlepasnya ruh dari dirinya maka dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Apakah kalian Wahai keturunan Bani Israel, mempersaksikan tatkala proses di mana tatkala datang sakaratul maut kepada Yakub, kemudian Yakub mengatakan kepada anaknya, "Mada ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, apa yang akan engkau sembah setelah kematian diriku? Di sini menunjukkan betapa kuatnya Nabiullah Yakub alaihi wassalam di dalam ingkiat untuk mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan yang demikian ini diikuti oleh anak cucunya Nabi Ishak dan juga setelahnya maka ini menunjukkan betapa contoh dari para nabi di dalam ingkiat di dalam ayat ini قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم انقياد لا يوجد فيه تمرد Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Bala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Demi Allah, sebagai Tuhanmu, mereka itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman hatta yuhaqqimuk sampai mereka mau beringkiat untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang engkau putuskan. Kemudian tidak dijumpai pada diri mereka keberatan dan keengganan kecuali mereka menerima dengan lapang terhadap apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya dan demikian ini menunjukkan keharusan seseorang untuk betul-betul beringkiat dan menjauhi keengganan dan kemalasan di dalam mengamalkan apa yang Allah tunjukkan dari kalimat la ilallah. قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia dalam keadaan berbuat baik, yaitu mengamalkan sunnah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Wal maqsudu bil urwatil wuthqa hiya la ilaha illallah. ومن يسلم أي من ينقاد وهو محسن faqad istamsaka bila ilaha illallah. Dan yang dimaksudkan dengan urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan tatkala seseorang menyerahkan kalimat menyerahkan diri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maknanya adalah dia mengamalkan kalimat la ilallah dan yang demikian ini adalah perbuatan yang muhsin. Asyartul khamisu min syuruti la ilaha illallah. Sekarang syarat yang kelima dari kalimat la ilaha illallah. Wahuwa sidqul munafi lil kadhib. Yaitu kejujuran yang menafikan kedustaan. Ya Yarhamukallah. Wahuwa an yakulaha sadiqan min kalbih. Syaratnya harus jujur dari hatinya يواطئ قلبه لسانه dan mencocoki lisannya قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Demikian pula yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka mengucapkan kemudian mengucapkan mereka telah beriman, kemudian Allah tidak menguji mereka? فلا بد أن يقولها الإنسان صادقا من قلبه غير كاذب فإن من قالها بلسانه ولم يقلها صادقا فإن هذا من المنافقين والعياذ بالله dan tatkala seorang mengucapkan kalimat la ilallah tidak jujur dari hatinya maka dia bukan termasuk dari golongan orang-orang yang beriman tetapi dia termasuk golongan orang-orang munafikin. Nauzubillah min dzalik. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله هذا كذب يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang fenomena kenyataannya. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi. Dan sebagian manusia mengatakan kami telah beriman kepada Allah, tetapi mereka mendustakan dari apa yang mereka nyatakan dari keimanan kepada Allah. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث رواه الامام مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم dan juga perkara yang lain yang masih dalam syarat kelima yaitu apa yang ditunjukkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Anas bin Malik tentang kisah Muadz bin Jabal yang terkenal dengan hadis radifun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله يا معاذ قال لبيك وسعديك قال يا معاذ قال لبيك وسعديك الرسول ينادي ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يلبي نداء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام ما من احد يشهد ان لا اله الا الله واني عبد وان محمدا عبد الله ورسوله صادقا من قلبه الا حرمه الله على النار Demikian yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad. Ya Mu'ad. Sampai tiga kali. Kemudian Mu'ad pun jawab, Labaik ya Rasulullah. Dan diulangi lagi, labaik ya Rasulullah sampai tiga kali. Demikianlah perhatian yang sangat besar yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala ingin mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah jujur dari hatinya, maka kaifa min الا حرمه الله على النار kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dirinya dari api neraka قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian termasuk golongan orang-orang yang jujur قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dan di kalangan orang-orang yang beriman itu ada para tokoh-tokohnya. Mereka jujur dengan apa yang mereka katakan tentang keimanan mereka kepada Allah. فالكذب فيها صفة ذميمة قال الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد Dan demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang kenyataan orang-orang yang dusta, orang-orang yang tidak jujur di dalam apa yang mereka ucapkan, maka ini termasuk sifat-sifat yang tercela dan mereka tatkala berjalan di muka bumi ini kemudian mereka membuat kerusakan dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك Sekarang kita lanjutkan pada syarat yang keenam dari syarat kalimat la ilallah yaitu ikhlas yang menafikan kesyirikan. ومعنى ذلك هو تصفية العمل بالنية الصالحة Makna daripada ikhlas adalah pembersihan hati dari mengamalkan satu amalan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. عن جميع شوائب الشرك Dari seluruh kotoran-kotoran kesyirikan. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami perintahkan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan cara membersihkan dari hatinya segala kotoran-kotoran kesyirikan dan menyerahkan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan sembahlah oleh kalian Allah dengan cara kalian bersihkan dari hati-hati kalian kotoran-kotoran kesyirikan kepada Allah. Qala Allah taala ala lillahi ad-dinul khalis. Dan Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan ketahuilah wahai manusia sesungguhnya bagi Allah saja agama yang murni, yang bersih dari segala kesyirikan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه Demikian pula yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Al-Imam Al-Bukhari yang dikeluarkan atau dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah dalam keadaan bersih dari kotoran tatkala dia mengucapkan kalimat la ilallah bersih dari kotoran yang ada di hatinya dari kesyirikan وجاء في البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك maka dia akan bahagia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya Abu Hurairah bahwasanya orang yang paling bahagia di sisi Allah adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan bersih dan suci dari kesyirikan kepada Allah. وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله Demikian juga di dalam hadis yang lainnya dari hadis yang teban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilallah yang semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي غيري تركته وشركه Dan juga sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap bentuk penyekutuan dan bentuk kesyirikan. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku dengan kesyirikan, maka aku akan tinggalkan kesyirikan tersebut, sekutu yang dia jadikan terhadap diriku, kata Allah, dan juga dirinya. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للبغض Sekarang kita lanjutkan pada syarat yang ketujuh dari syarat kalimat tauhid la ilallah yaitu cinta. المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليها والموالاة لأهلها والمعاداة لأجلها Dan bentuk daripada syarat yang ketujuh yang ketujuh ini yaitu cinta kepada kalimat la ilallah yaitu cinta kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah dan juga cinta kepada ahli-ahlinya serta membenci kepada orang yang memusuhi ahli-ahli ataupun orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كن فيه wajada bihinna iman. Demikian pula yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang di dalam hatinya ada tiga perkara maka dia akan merasakan manisnya keimanan. An yakuna Allah wa rasuluh habba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama yaitu dia tidaklah mencintai sesuatu melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dan supaya dia tidak mencintai manusia kecuali disebabkan cintanya dia kepada manusia tersebut karena Allah taala. Allah azza wa jalla in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukum Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah azza wa jalla In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan, "Wahai Nabi, katakanlah, jikalau kalian memang betul-betul cinta kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ikutilah aku." Maka tatkala seseorang menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai bentuk cinta dia kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. قال الله عز وجل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه Dan Allah juga menyatakan barang siapa yang murtad kembali mundur setelah keimanan keluar dari Islam maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan satu kaum yang kaum itu mencintai Allah dan Allah juga mencintai mereka. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa minan nasi may yattakhidhu an min dunillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi angdadan yuhibbunahum ka hubbillah." Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan sebagian daripada manusia yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dia jadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka mencintainya ah, yang mereka mencintainya dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah lebih keras dibandingkan orang-orang musyrikin.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 Sebagaimana yang Allah kisahkan tentang kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ternyata mereka tidak mau. Maka Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyatakan kafarna bikum kami ingkar dan bara terhadap kalian dan juga terhadap apa yang kalian sembah dari selain Allah. ولهذا للأسف في هذا الزمن نجد كثير من المسلمين يحبون الكفار ويحبون اليهود ويحبون النصارى ويعلقون صورهم في البيوت كلاعبي كرة القدم والفنانين فأين الولاء والبراء؟ أين الحب في الله؟ أين البغض في الله؟ أين العداوة من أجل الله؟ Aina al-wala wal bara? Wala haula wala quwwata illa billah. Dan demikian kita sesalkan kenyataan yang terjadi pada kaum muslimin. Mereka dalam keadaan dirinya mengaku sebagai seorang muslim, ternyata kenyataannya mereka menggantungkan di rumahnya tokoh pemain sepak bola, tokoh pemusik, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya dari kalangan orang kufar Mana bentuk cinta kalian kepada Allah? Mana bentuk kebencian kalian karena Allah? Mana al-wala wal bara kalian kepada Allah? Dan mana juga bentuk kecintaan kalian kepada kaum mukminin dengan kalian meninggalkan orang-orang kufar sebagai orang-orang yang kalian cintai. الشرط الثامن والأخير من شروط لا إله إلا الله هو الكفر بالطاغوت Sekarang kita lanjutkan kepada syarat yang kedelapan yaitu kufur kepada tagut. Fala yasihhu imanul 'abd hatta yatabarra'a min asy-syirk wal kufur. Dan tidak sah keimanan seorang sampai dia berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran. Qala Allah Azza wa Jalla, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam Allah Subhanahu wa taala berfirman, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kemudian dia kufur kepada tauhid, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Wusqa, maka barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian kufur kepada tauhid, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat. Lang fisama yang tidak akan terputus. هذه ثمانية شروط للا إله إلا الله. Inilah delapan syarat dari kalimat la ilaha illallah. قبل أن نقوم من المجلس نسأل سؤال تلخيصا لهذا الدرس بدون ترجمة لمن يعرفون اللغة العربية ما هي شروط لا إله إلا الله ها عندك ما هي نقص واحدة ما هي ها اليقين نعم نقصها ما معنى لا إله إلا الله إيش معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله ها لا معبود بحق إلا الله وغير الله إن عبد ها فقد عبد ما هو الدليل على أنه لا إله إلا الله ها أحسنت كمل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله كم أركان لا إله إلا الله ها النفي والإثبات النفي في قوله ها ها في كلمة ماذا النفي نريد من الوسط من المؤخرة ها نعم لا إله والإثبات في قوله إلا الله أنا ناصح لكم هذه الكلمات احفظوها علموها لأبنائكم درسوها تكون خطب لكم ومحاضرات أكثر المسلمين الآن عدد المسلمين الآن مليار ومئتي مليون نسمة على وجه الأرض مليار ومئتي مليون مسلم لكن لو جئت تبحث من هم الذين يعرفون هذه الكلمة بحق كما فهمها السلف ستجدهم قلة وإلا فالباقون يلعبون ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه أمانة تتحملوها في التبليغ والإرشاد والتوجيه وبيان التوحيد أنت الآن ما هو مسألة تحمل حقيبتك وتأتي إلى المسجد وتأخذ هذه المعلومات ثم تذهب إلى البيت وتضع الدفتر في الدرج وتقول السلام عليكم أنا علامة لا أنت الآن أخذت الحجة والبيان تحملت رسالة ينبغي لك أن تبين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا لم تأمروا بالمعروف أنتم وتنهون عن المنكر من سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأتون الأمريكيون إلينا يأتي اليهود والنصارى يأمرون بالمعروف أنتم حملة الدين وحملة العقيدة وحملة هذه الرسالة بإذن الله عز وجل نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن وأن يحفظ علينا وإياكم دين الإسلام وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته